Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin para pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bisa kembali berada di kajian Kalam Habib dalam episode Kalam Habib Ahmad bin Umar bin Sumaid radhiyallahu anhu. Saya akan bacakan dan saya akan terjemahkan sebagaimana biasanya. وقال رضي الله عنه المؤمن إذا كمل إيمانه زاد امتحانه وليس بكمال تأتي أسباب الدنيا للإنسان بل الكمال كما في قوله عليه الصلاة والسلام عن الله تعالى يا دنيا تكدري وتمرري على أوليائي لا تحلي لهم فتفتينهم كان سيدنا علي رضي الله عنه في أول الإسلام يستكي الماء للناس بالأجرة ويطلئ كل دلو بتمره وكانت سيدتنا فاطمة رضي الله عنها تطحن للناس بالأجرة فدخل عليها عليه السلام وهي لابسة جلدا وكما قال وما ذلك مستغبطون بذلك متلذذون به وكما قال وقال رضي الله عنه إذا بصرت غيرك بأيوبه بصرك الله بأيوب نفسك الجزاء من جنس العمل أسأل الله يبصرنا بأيوبنا لأن ابن آدم محل الخطأ والنقص وقال رضي الله عنه العمل بغير نية لا يقربك إلى الله والنية بغير عمل تقربك عند الله انظر سحرة فرعون حين قالوا آمنا برب العالمين ثم قتلهم فرعون قبل عملهم قبل عملهم شيئا صاروا مقربين بنيتهم Beliau radhiyallahu berkata, seorang mukmin itu kalau imannya sempurna, maka ujiannya semakin bertambah. Jadi mukmin kalau imannya nambah, ujiannya bertambah. Bukan kemudian karena imannya sempurna, terus sarana-sarana dunia itu menjadi mudah bagi seorang. Justru kalau imannya sempurna, dunia itu justru semakin semakin tidak enak buat orang-orang yang imannya sempurna. Karena dalam sebuah hadis kutsi Allah mewahyukan, "Wahai dunia, jadilah engkau tidak menyenangkan jadilah engkau pahit untuk wali-waliku jangan engkau berhias untuk mereka sehingga engkau me, me, me, menipu memfitnah mereka semua dulu Sayyidina Ali radhiyallahu anhu khalifah yang keempat karamallahu wajah, di awal-awal Islam beliau itu kerjanya yastakil ma linnas bil ujroh, ngambilkan air buat masyarakat terus nanti dibayar jadi nimba cari air, nimba nanti di, dibayar. Itu satu satu apa namanya ember kalau kita ya, satu ember dibayar sama satu butir kurma. Dan embernya zaman dahulu bukan ember kecil itu, biasa biasa besar besar kulit kulit onta gitu ya. Satu itu satu butir kurma. Dalam kitab An-Nawadir, ya dalam kitab An-Nawadir itu diceritakan pernah Rasulullah SAW juga seperti itu ketika tinggal di Madinah Nawadir Rasul uh, eh, Karya al ya. Ketika Rasulullah SAW di Madinah Rasulullah masuk rumah putrinya Fatimah Zahar radhiyallahu taala anha kemudian dilihat Sayyidina Hasan dan Husain tidak makan tiga hari ya tidak makan uh, maka Rasulullah juga mengatakan sama saya ini ayahmu juga tidak tidak makan tiga hari ini maka Rasulullah keluar keluar ke keluar kota Madinah cari kerjaan bukan di dalam tapi di pinggiran kota Madinah. Lihat ada orang musyrik yang uh, badui tapi dari dusun, dari dusun mau ngasih ngasih upah buat orang yang nimbakan air. Nah, Rasulullah nimba. Itu dapat satu kali timba dapat tiga butir kurma. Yang pertama kali dimakan sama Rasulullah biar kuat. Setelah itu beliau nimba sampai sembilan atau berapa kali timba. terus talinya putus. Ya, timbanya jatuh. Maka yang punya timba ini marah Dibayar upahnya Sembari menempeleng Nabi Muhammad SAW Tempeleng, kamu jatuhkan apa namanya Timba saya Maka Rasulullah nyantai kemudian Meletakkan tangannya di atas sumur itu Airnya naik Airnya naik, kemudian timbanya diambil Diserahkan sama yang musyrik tadi Terus Rasulullah pergi itu Terus dikasihkan Sayyidina Hasan dan Hussein Fatimah Tussara Lengkap nih, kesembilan Masing-masing kalau saya tiga butir, tiga, tiga, tiga makan. Kenyang. Nah sementara yang ditempeleng tadi terus ingat, jangan-jangan ini Nabi yang ada di di Madinah. Nyesel dia. Ini tangannya yang kanan ini diambil pedang diputi, diputus dengan dengan tangan kirinya nih Pak pedang karena nyesel. Karena orang-orang Arab tuh tempo dulu juga ngerti yang namanya kualat itu tahu. Jadi walaupun belum iman tapi sudah takut kualat ini perbuatan saya nggak beres. Dalam kondisi begitu darah ngucur, datang musafir, terus dah ditolong deh, ditolong ditanya kenapa kamu seperti ini diceritakan. Ya udah kamu ikut saya. Musafir ini muslim. Dibawa ke Madinah, ditanya Rasulullah dari mana, ada di tempat Fatimah Zahra. Singkat cerita diketuk pintu, dibuka, kemudian diceritakan, maka sama Rasul mana tangannya yang putus itu di mana? Disambungkan, ditutupi kain, terus di dijalankan tangan Rasul di atasnya begitu dibuka sudah nyambung jadi satu. Orang itu kemudian beriman. Memang ini di kitab Nawadir. Judulnya Nawadir ya. Jarang ditemukan di tempat lain. Mungkin sumbernya lemah, cuman ada pelajaran bisa dipetik. Rasulullah SAW sendiri belajar apa bekerja gitu. Bekerja untuk cari nafkah untuk keluarganya dengan dengan mimba. Wa kanat Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu anha dan dulu ini saya baru dengar yang ini. Ya dengarnya baru pagi hari ini. Dulu dengar Fatimah radhiyallahu anha putri Rasulullah SAW halun nas menggiling tepung. Jadi dulu itu kan gandum, bukan asalnya gandum gitu. Nasi biji gandum. Itu ditumbuk sama Sayyidat Fatimah Zahra, kemudian digiling sampai jadi tepung. Nah, beliau terima terima ongkos ya upah siapa yang mau apa namanya gilingkan tepung nih, gilingkan tepung. Itu yang dilakukan Sayyidah Fatimah Zahra bil ujrah eh, di, dibayar sama sama orang. Fadakhala alaiha salam wa hiya satu jildan. Uh, kemudian Rasulullah SAW masuk ke rumahnya Fatimah Zahra lihat beliau masih pakai pakaian pakaian kerja ya, yang yang kap dari kulit yang keras bukan pakaian yang seperti wanita-wanita yang bersolek yang halus pakaiannya pakaian kasar Wa ma'adhalika dzalika mustaghbituna bidzalika Tapi kendati demikian orang-orang soleh itu merasa merasa senang ya, giptoh Ada merasa sangat-sangat bahagia dengan kerjaannya seperti itu dan menikmatinya. Tidak merasa iri dengan kerjaan yang dimiliki orang orang lain. Tidak mau kerjaannya hilang. Kemudian beliau radhiyallahu berkata, "Idza bassarta ghairak biuyubihi." Ya jika orang uh, jika kamu Suka melihat-lihat aib orang lain. Idza basorta ghairak du'yubihi. Kalau basorta itu melihat, kalau basorta itu kita cari-cari gitu. Jadi bukan bukan cuma lihat, lihat aibnya orang disuruh nutup, lihat aibnya orang disuruh nutup. Ini aibnya nggak ada, dicari-cari. Nah, meliti. Terjesus salahnya apa ya? Kira-kira bagaimana itu? Jika kamu sibuk mencari-cari kesalahan orang lain, aib-aib orang lain, maka Basarakallahu bi uyubi nafsika. Allah akan menjadikan aibmu itu akan bisa dilihat orang. Jadi Allah akan membuat orang melihat aibmu. Al Jazak min jinsil amal. Jadi balasan itu diberikan Allah sesuai dengan perbuatan. Jika perbuatannya suka bongkar-bongkar aib orang, maka ya Allah akan bongkar aib aibmu. Asallahu yubashiruna bi uyubina. Semoga Allah itu membuat kita bisa bisa mengerti aib kita uh, sendiri karena anak cucu Adam itu tempatnya kesalahan dan tempatnya kekurangan. Nah. Wa qala radhiyallahu anhu Al-amal bi ghairi la yuqarribuka ila Allah. Amal tanpa niat itu tidak bisa membuat kamu menjadi dekat kepada Allah. Jadi amalnya banyak tapi niatnya enggak ada. Tapi niatnya enggak pas, enggak benar, tidak membuat kamu menjadi dekat kepada Allah. Sedangkan niat tanpa amal niat tok tapi amalnya belum, itu akan mendekatkanmu kepada Allah. Ya, bisa mendekatkanmu kepada Allah. Jadi kebalikannya kalau amal tanpa niat tidak bisa mendekatkan, tapi kalau niat tanpa amal bisa mendekatkan. Buktinya coba kamu lihat tukang-tukang sihir yang dipersiapkan Firaun untuk menghadapi Nabi Musa alaihissalam. Tukang-tukang sihir itu beriman, akhirnya masuk masuk Islam, agama yang dibawa Nabi Musa alaihissalam kemudian dihukum mati. Kemudian dihukum mati. Ternyata mereka menjadi mugharrab, orang-orang yang dekat dengan Allah walaupun belum beramal. Karena niat kalau hidup itu akan jadi orang yang amalnya banyak, akan bela Nabi Musa dan seterusnya. Tapi karena dihukum mati kan tidak sempat itu beramal soleh, cuma baru iman saja. Tapi mendapatkan derajat yang sangat tinggi di sisi Allah karena punya niat tadi, kekuatan niatnya. Nah, وقال رضي الله عنه التعويل أولى وأسلم من التتويب من التتويل وظاهر الشريعة لا يترك وخلي قلبك محفوظا واعتقد في الذي تأمره أنه مكاشف كما حكي في روض روض الرياحين أن بعضهم صلى خلف رجل فلاحنا في قراءته فخطر له أن ينبهه بعد صلاة أو يروح لحاجته ويفوت التنبيه فلما سلم الرجل كاشفه وقال قم يا عبد العزيز وكان اسمه ذلك إلى حاجتك واللحن الذي سمعته لا يكره كما قال وكذلك جاء بعض بعضهم ليزور بعض الصالحين فلما حضر سمعه ينشد هذا البيت يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إن لم تعفو عني بضمع الناس الثانية فخاطر للزائر خابت السفرة حين سمع الشيخ يلحن فسار من عنده ثم أتاه بعد مدة فلما دخل عليه أنشد البيت المذكور بكسر, بكسر لفظ الناس ففرح الزائر بذلك فقال له الشيخ يا هذا ذهبت بك ضمة وجاءت بك كسرة قال فهذا غاية التأويل ومن حيث الظاهر أعطه حكمه وسلم لأهل الله في كل مشكل لديك لديهم واضح بالأدلة ya ini perlu buat orang-orang yang yang sudah lama nyantri orang-orang yang suka cari ilmu yang gentol dengan ilmu perlu perlu mengetahui kaidah ini dikatakan oleh beliau radhiyallahu anhu at-ta'wil aula wa aslam tatwil kalau kita lihat suatu peristiwa yang enggak pas kondisi yang nggak benar kelihatan di depan mata kita terjadi pada orang-orang soleh khususnya. Ya, orang-orang yang soleh. Maka hendaknya kita menakwilkan saja. Oh mungkin, oh mungkin, oh mungkin, oh mungkin, oh mungkin, oh mungkin. Jangan tatwil e, uh, pakai tak ya, tatwil. Artinya tangkis Jangan merendahkan. Oh, katanya imam kok seperti itu. Oh, katanya Ustadz kok begitu. Jangan direndahkan. Tapi kita artikan yang lain. Yang bagus ya, yang bagus. Di antaranya di sini dikatakan ya, wabahir syariah la yutrak. Meskipun syariatnya jangan ditinggalkan. Ya, syariatnya jangan ditinggalkan. Yang salah ya bilang salah, yang betul ya bilang betul. Tapi kita jangan jangan merendahkan orang orang lain. Wa khalliqal bak Biarkan hatimu ini terjaga, enggak sampai merasa lebih hebat dari orang, enggak sampai merendahkan orang lain, enggak timbul sombong. Wa'taqid fil ladzi ta'muruhu annahu mukashif. Nah, kalau nanti kamu memang mengingatkan orang, ya, dia salah kamu ingatkan, jaga hatimu jangan sampai merendahkan. Dan yakini orang yang saya ingatkan ini wali ini. Ini bisa tahu bisa tahu apa rahasia-rahasia orang lain dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Bisa tahu alam di luar dimensi kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala bisa tahu hal-hal yang ukhrawi dengan izin Allah taala. Yakini dia orang yang punya kemampuan seperti itu. Tapi ya, syariat ditegakkan dengan hati yang demikian. Hatinya tidak mencela, tidak tidak merendahkan. Disebutkan dalam kitab Rawdhur Rayahin ya karya Yafi'i radhiyallahu anhu di situ ada satu orang yang sholat menjadi makmumnya seseorang. Ya, ada makmum sholat di belakang imam. Nah, ternyata imamnya itu bacaannya oh, uh, keliru gitu ya. Bacaannya enggak fasih. Fa khatarahu an sholat. Maka ketika dalam sholat makmum ini punya niat nanti habis sholat imamnya mau saya kasih tahu. Kalau enggak ya ya sudah tak tak tinggal pergi aja ngurusi urusan saya. Kasih tahu atau tinggal pergi ngurusi urusan saya. Maka falamma salama rajulu selesai assalamualaikum warahmatullah assalamualaikum warahmatullah selesai salat maka imam yang ngomong kepada makmum ini kan makmumnya banyak bukan satu orang ya ngomong sama makmum yang namanya namanya Abdul Aziz padahal dia tidak pernah memperkenalkan dirinya sebagai Abdul Aziz jadi makmumnya tidak ngerti imamnya siapa imamnya tidak tahu makmumnya siapa tiba-tiba imamnya ngomong gum ya Abdul Aziz hei Abdul Aziz silakan pergi urusi hajat kamu udah tidak usah tidak usah ngurusi salah bacaan saya bacaan saya yang salah itu makro saja hukumnya katanya itu cuma makro. Jadi kamu tidak usah ngurusi bacaan bacaan saya. Lahan ya lahan salah baca yang kamu sami tahu, yang kamu dengar tadi, uh, maaf, la yukroh, tidak tidak tidak dibenci, tidak makro. Boleh. Maaf. Bacaan saya yang salah itu enggak makro hukumnya. Masih boleh saja. Silakan kamu pergi uh, urusi hajat hajat kamu. Diceritakan juga ada satu orang menziarahi orang soleh. Nah, kita kalau ziarah orang soleh itu harus full husnudzan. Bukan cuma husnudzon dok, full husnudzon. Menzirah orang soleh. Nah, ketika sampai di majelisnya, dia mendengar orang soleh itu membacakan bait syair. Kan dalam prinsipnya orang soleh itu harus alim. Enggak alim berarti bukan orang soleh. Masa baca baca aja kok salah gitu Nah, itu bait yang syair yang dibaca, ya dunun nasu bi khairan wa inni la syarrun nasu lam ta'fu anni. Masyarakat mengira aku ini orang yang baik. Sesungguhnya aku ini manusia yang paling buruk kalau mereka tidak memaafkan aku. Seharusnya lasyarun nasi bukan lasyarun nasu. Karena itu mudhof-mudhof ilaih. Sungguh aku, sungguh aku manusia yang terburuk lasyarun nasi. Ya, sama orang Sunda dibaca lasyarun nasu. Jadi salah seharusnya kasroh dibaca dhammah. Anasnya itu seharusnya anasi bukan anasu. Fakhotrul lizair. Maka yang datang tadi karena orang pintar ya. ya santri mungkin gitu atau ustaz juga di di hatinya terlintas khabatis safrah. Jauh-jauh saya datang datang ke sini orangnya <laughs> seperti seperti ini. om mudok-mudok ilaih aja enggak enggak paham. Nah, hina sampai oh, Syekh Lialhan. Fasara indih, maka dia pergi. Langsung enggak duduk lagi, buat apa ini? Kalau bahasa bahasa saya dan kawan-kawan saya elekepek gitu. Tidak ada artinya orang seperti ini. Pergi. Buang-buang waktu. Nah, akhirnya eh, pada kesempatan lain setelah sekian lama gitu ya, sekian lama dia penasaran, datang lagi tempatnya orang soleh ini. Ya, datang lagi duduk. Lah orang soleh itu kemudian membacakan syair yang yang sama. Ya, bacakan syair yang sama tapi dibacanya betul. Yang dulu lasyarun nasu dibaca lasyarun nasi. Itu betul. Nah, betul, mantap lah. Lah ini, nah ini, ini benar. Ini sekarang sudah pinter ini. Ini udah udah bagus ini. Fafariha zair bidzalik. Senang nih yang yang ziarah di. Oh, ini cocok, ini mantap ini. Orang berarti tahu nahwu nih. Ya. Faqala lahu ketika hatinya seperti itu, yang ziarah seperti itu, maka orang soleh itu segera berkata, ya ada, gitu. Ya. eh fulan gitu ya, zahabat bika dhammah, cuman gara-gara saya itu baca e, kasroh, saya baca domah keliru. Kamu langsung pergi meninggalkan saya. Sekarang saya bacanya betul, kamu akhirnya mau tinggal di di sini. Jadi domah sama kasroh buat kamu pergi dan buat kamu kembali. Ya. <laughs> Cuman seperti itu. Ah, Fahad aku yaitu takwil. Wa min tuh zahir a'tihi hukmah. Ya takwil itu maksudnya seperti ini. Jadi kita nganggap ya orang-orang soleh ini sebetulnya dia tahu dia salah misalnya. Ya, tidak usah disalah salahkan. Mungkin di, ada mungkin dia ada maksud yang yang lain. Jangan tergesa-gesa. Pemihayat dohir, akti hukmah. Tapi secara dohir, ya kasih hukumnya kalau salah ya dibilang salah, tapi tidak usah disalah salahkan. Wasallim li ahlillahi fi kulli mushkilin. Ladaika ladaihi wadhun bil adillati. Iya. Uh, atau kalau mau selamat gitu, lihat orang soleh salah, Wasallim ahlillah fi kulli muskilin ladaika. Kalau menurut akal pikirmu ini wah nggak beres nih, ini ini nggak bener ini. Ya, muskil nih. Mau gimana ya kok bisa gitu ya? Ini sumbernya apa? Ini dalilnya apa ini? Ini dapat dari mana nih ajaran yang seperti ini? Ya. Maka serahkan saja. Saya yang bodoh, saya yang yang bodoh nih saya. Saya yang belum paham, saya yang belum ngerti. Oh dia pasti tahu. Dia pasti punya punya alasan. Ladaihi wadihun bil adillah. Karena apa yang diamalkan orang-orang soleh itu mereka punya dalil-dalil yang jelas, dalil-dalil yang yang kuat, bukan asal berbuat atau asal ngomong. Nah. Mughallal hmm. radhiyallahu anhu Kharaja ba'dul masyayikh huwa wa talamidatuh qasidin al-masjid Fara'au jama'atan minal Yahudi qasidina kanisatahum. Fahajala Syekh fasuila limadha qala dzakartu ni'matal Islam hina ra'aitu haula wa ma hum fih. Fahamitullah ala dzalik au oh kama Pernah ada satu orang soleh bersama murid-muridnya berangkat menuju ke masjid. Fara'au jama'atan minal Yahud, kemudian di saat yang sama e, orang soleh ini melihat ada sekelompok orang-orang Yahudi yang pergi ke kuil tempat peribadatannya. Fahajala Syekh ketika melihat seperti itu terus dia jadi mengalami hal dia kayak hajal itu ya ya, ya senang bukan hajal ya hajal jadi ya, ya senang kelihatan gembiraannya itu tampak lihat orang Yahudi ke ke mana ke kuilnya kok kelihatan senang gitu ya senang campur malu perasaan seperti manten gitu kebahagiaan yang yang yang memuncak ditanya sama muridnya eh, Kenapa kamu kok seperti ini tiba-tiba seperti itu? Maka dijawab, "Dzakartu ni'matal Islam hina ra'aitu haula." Wa wama wa ma hum fih. Fahamitullah ala dzalik. Ketika saya lihat mereka pergi ke kuilnya, saya bersyukur pada Allah. Alhamdulillah, saya ini kok dijadikan orang orang Islam. Mereka tuh nanti dapatnya apa? Sedangkan saya dapatnya apa? Itu disyukur jadi buat perasaan senang yang luar luar biasa. Cara pandangnya itu beda. Kalau kita mungkin uh, cara pandangnya menjelek-jelekkan apa namanya orang gitu. Kalau ini tidak dia mensyukuri kondisinya sen, uh, sendiri. Nah. Wagalah radhiyallahu anhu Kullu insanin mudaun fihi ilm. Kullu insanin mudaun fihi ilm, walakinahu kal arab. Ida huritha huritha zahura, khairuh. Dikatakan seluruh orang, setiap orang itu sebetulnya di dirinya dititipkan ilmu, mudaun fihil ilm. Ada ilmu yang dititipkan di dirinya. Walakinahu kal ardi. Tetapi dia seperti eh, apa namanya? tanah. Kalau idza hurita dhahara khairu Kalau tanah itu diolah, nanti baru kebaikannya tampak, dipacul, di, dijajak gitu. Baru kebaikannya tampak. Nah, kita ini semua ada ilmunya, permasalahannya diolah atau di, tidak. Nah, kalau diolah nanti akan nampak. Nah, insya Allah nanti uh, tambah sedikit ya, tambah sedikit lagi. Wa qala radhiyallahu radhiyallahu anhu kullu insanin madriyun bil khair wasyarr. Fa in matarat alaihi matarul khair dhahara khairuh wa in matarat alaihi matarul matarul syarr dhahara syarruh. Fa amma matarul khair fa hiya bi mujalatil mujalasatil akhyar wa amma matarus syarr fahiya bi mujalasatil asrar fal madar kulhu 'alal jalis dikatakan oleh beliau radhiyallahu anhu setiap manusia itu sudah ditanamkan dalam dirinya benih-benih kebajikan dan benih-benih keburukan fa in matarat alaihi matarul khair kalau kemudian turun hujan ke dalam dirinya tapi hujannya hujan kebaikan maka akan tampak kebaikannya tapi kalau turun kepada dunia hujan-hujan keburukan, maka akan tampak keburukannya. Jadi benihnya ada, tinggal disiramnya dengan apa? Kalau disirami dengan kebaikan, ya tumbuh kebaikan. Disirami dengan keburukan, tumbuh keburukan. Nah, siraman kebaikan itu apa? Bergaul dengan orang-orang yang baik. Jadi bergaul dengan orang-orang baik itu membuat orang cepat dia tumbuh menjadi orang yang baik. Nah, sementara siraman keburukan adalah kumpul dengan orang-orang al asyarar orang-orang yang buruk. Jadi kumpul dengan orang yang buruk itu cepat menumbuhkan keburukan ada dalam dalam diri. Fal madar kulluh adal jalis. Karena itu inti persoalan semua itu dalam permasalahan bagaimana kita memilih teman duduk. Jadi kalau teman duduk pergaulan kita itu baik, ya cepat jadi baik. Baik itu bukan cuma tutur kata loh. Ada orang yang baik tutur katanya tapi hatinya enggak enggak baik. Maksudnya suruh bergaul orang yang soleh yang hatinya betul-betul baik, perilakunya baik.